InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid memasuki bab yang ketujuh. Sebuah bab yang berjudul Minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala au daf'ihi. Termasuk kesyirikan mengenakan gelang, benang dan yang semisal dengannya untuk menolak bala atau menangkalnya. Termasuk kesyirikan, mengenakan gelang, benang dan yang semisalnya untuk menangkal bala atau menolak bala dan menangkalnya. Baik atau dengan kata lain mengenakan jimat. Maka ini termasuk kategori syirik karena yang seharusnya seorang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindunginya dari mara bahaya. Dan apabila dia ditimpakan satu bahaya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, keyakinan seperti ini meyakini satu benda tertentu bisa menangkal bala atau menghilangkan satu bahaya. Maka keyakinan ini tidak ada bedanya dengan keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah terhadap berhala mereka. Keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah terhadap berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, dalam surat Az-Zumar ayat ke-38, Allah Subhanahu wa taala mencelah orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala mereka padahal berhala-berhala mereka itu tidak sedikit pun bisa memberi manfaat tidak pula bisa melindungi mereka dari satu bahaya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kul katakan wahai Muhammad kepada mereka afara'aitum ma tad'una min dunillahi terangkan kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah atau kalian seru di dalam doa kalian selain Allah In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri Apabila Allah menginginkan untuk menimpakan bahaya kepadaku, apakah mereka bisa menghilangkan bahaya tersebut? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih? Atau Allah menginginkan untuk mencurahkan rahmat kepadaku, apakah mereka bisa menahan rahmat Allah? Ini adalah sebuah pertanyaan tetapi maksudnya untuk pengingkaran. Ya, bukan untuk meminta jawaban, melainkan untuk mengingkari bahwasannya berhala-berhala kalian apabila Allah ingin menimpakan bahaya kepadaku, mereka nggak bisa melindungi aku. Atau sebaliknya, Allah ingin memberi rahmat kepadaku, mereka tidak bisa menahan rahmat Allah. Artinya, berhala-berhala tersebut tidak bisa sedikit pun memberi manfaat atau sebaliknya menimpakan kemudaratan. Maka mempercayai jimat-jimat atau benda-benda, gelang-gelang atau cincin dan lain sebagainya bisa memberi manfaat atau melindungi dari mara bahaya itu sama persis dengan keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu terhadap berhala-berhala mereka. Bersamaan dengan itu pun orang-orang musyrik juga punya jimat. Ya. Jadi keyakinan mereka terhadap jimat mereka sama saja dengan keyakinan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan, "Kul hasbi Allah." Katakan wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanyalah kita bertawakal. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan hasbi Allah. Cukup bagiku Allah. Ini adalah bacaan yang sangat baik untuk selalu kita baca. Ya. Kalau kita baca lebih lengkap lagi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu lebih bagus lagi. Cukup bagiku Allah dan dialah sebaik-baiknya tempat aku bertawakal. Ini adalah bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilempar ke dalam api. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan bacaan ini pula yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika dikepung oleh orang-orang musyrik dan dikatakan kepada mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum Sesungguhnya pasukan gabungan kaum musyrikin telah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Ternyata jemaah sekalian, ucapan tersebut justru menambah keimanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai penolong dan dialah tempat kami bertawakal. Iya. Yeah. Jadi demikianlah seorang mukmin. Pertama kita berkeyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan kepada kita secara hakiki. Kemudian kita sandarkan diri kita, kita pasrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Dan Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Itu janji Allah jemaah sekalian dan Allah tidak akan menyalahi janji. Siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan pertolongan kepadanya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dalam kondisi apapun. Sandarkan diri kita kepada Allah, gantungkan harapan kita hanya kepada Allah, seraya memohon pertolongannya, maka pasti insya Allah Taala akan diberikan pertolongan. Sebaliknya jemaah sekalian, kalau hati kita bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan menimpakan kepada kita musibah yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, kita pingin ketenangan, tapi kita bergantungnya kepada jimat, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepada kita. Kita ingin mendapatkan perlindungan, kemudian kita bergantung kepada selain Allah, maka kita tidak akan mendapatkan perlindungan sebagaimana insyaallah taala akan datang hadis yang menjelaskan hal tersebut. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. Penulis berkata An Imran An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr. Dari sahabat yang mulia Imran bin Husain semoga Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang di tangannya ada gelang dari tembaga, dari tembaga atau dari kuningan. Fakal mahadhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menanyakan, "Apa ini?" Qala minal wahinah. Orang tersebut berkata, "Ini untuk menangkal penyakit." Fakal. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inzihha fa innaha la taziduka illa wahnan." keluarkan benda itu. Sesungguhnya itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan saja. Fa inna kalau mitta wa hiya 'alaika ma ta'abadan. Dan sesungguhnya kalau kamu mati sedangkan benda itu masih bersamamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Baik. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang sahabat mengenakan jimat. Ya, sahabat yang biasanya baru masuk Islam, belum tahu hukum-hukum Islam dan belum mengerti seluruh bentuk kesyirikan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan bahwa itu termasuk kategori kesyirikan. Sampai-sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sampai kamu mati dan benda itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.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 Jadi, masya Allah, kelihatannya sepele saja. Dia hanya mengenakan sebuah gelang, tetapi di balik itu ada sebuah keyakinan. Itu yang jadi masalah, bukan masalah gelangnya. Walaupun laki-laki itu nggak pantas pakai gelang, ya gelang itu perhiasan kaum wanita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha kaumin, fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Artinya di dalam Islam laki-laki dan wanita ada perhiasan tersendiri tidak boleh sama. Iya. Kecuali yang memang terdapat dalilnya yang membolehkan sama. Kalau tidak maka tidak boleh. Baik. Tetapi yang menjadi masalah besarnya adalah keyakinannya. Dia meyakini gelangnya ini bisa melindunginya dari satu penyakit. Maka keyakinan ini adalah syirik Kelihatannya sepele tapi dosa yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sampai kamu mati dan gelang itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam hadis ini terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian kepada kita. Terutama dosa-dosa kesyirikan. Karena kalau malaikat maut sudah datang kepada kita, baru kemudian kita mau bertobat, pintu tobat sudah tertutup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah tobat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, baru dia mengatakan, "Saya tobat sekarang." Sudah terlambat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum dia sekarat. Jadi dalam hadis ini terkandung pelajaran untuk segera bertobat dari semua perbuatan dosa, terutama perbuatan dosa yang termasuk kategori kesyirikan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita pada hakikatnya, kalau kita berharap kepada selain Allah, bergantung kepada selainnya, maka itu hanya menambah kelemahan kita. Hanya menambah kelemahan kita. Dan ulama menafsirkan kelemahan di sini, itu bisa jadi dua makna. Yang pertama, kelemahan secara fisik. Artinya apa jemaah sekalian? Andai kita sakit, kemudian kita bergantung kepada selain Allah, tidak bersandar hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan hukuman kepada kita dengan menambah sakit kita. Ya, jadi tambah sakit saja. Kemudian yang kedua, maknanya sakit secara psikis. Secara psikisnya lemah, jiwanya lemah, hatinya lemah, dirinya lemah. Kenapa? Karena dia bergantung kepada sesuatu yang tidak memiliki hakikat. Dia bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya maka ini adalah kelemahan jiwa namanya. Padahal yang dia bergantung kepadanya tersebut hanya sebuah benda, sebuah benda yang sangat lemah, yang sedikit pun tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Kemudian di dalam hadis ini terkandung pelajaran bagi kita bahaya perbuatan kesyirikan di dunia dan di akhirat kelak. Baik. Kemudian dalam hadis yang berikutnya juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa mengenakan jimat maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a lahu. Barang siapa yang mengenakan jimat yang berasal dari batu pantai, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Jemaah sekalian, inilah hadis yang menjelaskan kepada kita hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang bergantung kepada selain Allah, termasuk yang bergantung kepada jimat-jimat. Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, yaitu Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan tolong. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Bagaimana mungkin dia akan sukses? Bagaimana mungkin dia akan selamat kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya? Demikian pula dahulu orang-orang musyrik menggunakan jimat yang berasal dari batu pantai. Ya, coba ini namanya kebodohan. Masuk ke pantai, menyelam cuman untuk cari sebuah batu demi dijadikan sebuah jimat. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan. Maka Allah mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada ketenangan baginya. Allah tidak akan memberikan ketenangan kepada kepadanya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Dan inilah hadis yang paling tegas yang menjelaskan bahwa mengenakan jimat itu adalah kesyirikan. Dan ulama menjelaskan kesyirikan di sini ada dua macam. Pertama syirik besar, kedua syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Kalau dia meyakini jimatnya itulah yang melindunginya, yang memberikan manfaat kepadanya. Maka ini adalah syirik besar. Jadi bukan Allah yang memberikan perlindungan kepadanya, tetapi jimatnya. Ini adalah syirik besar. Syirik besar artinya menyebabkan pelakunya itu murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mati sebelum bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya dan dia akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah. Kemudian yang kedua syirik kecil. Kalau dia meyakini jimat ini hanya sebab Allah dialah yang dialah yang melindunginya. Allah yang melindunginya dari mara bahaya, Allah yang memberi manfaat kepadanya dan dia yakin jimat ini hanya sebab. Maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil jamaah sekalian? Padahal dia sudah yakin Allah yang melindunginya karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Ya. Jadi kedua-duanya termasuk syirik. Apakah syirik besar ataupun syirik kecil. Dan jemaah sekalian perlu kita ingatkan, kalimat syirik kecil itu bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil itu bahkan adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Hanya saja kenapa disebut kecil? Karena kalau dibandingkan dengan syirik besar, maka itu kecil. Syirik kecil itu tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dan tidak akan mengekalkan dirinya dalam neraka. Baik. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Walibni Abi Hatim an Hudzaifah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhumah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwasannya beliau melihat seseorang di tangannya ada benang yang biasa digunakan sebagai jimat untuk menangkal penyakit panas. Maka beliau memutus ya, langsung memutus atau memotong benang tersebut. Wa talaqaulahu ta'ala seraya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan menyekutukan Allah. Artinya apa? Imannya enggak benar. Ya, surat Yusuf ayat 106. Baik. Jemaah sekalian, ini adalah kisah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman dan beliau bergelar sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah sahabat yang paling banyak mendapatkan informasi rahasia atau menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Tentang nama-nama orang munafik. Nama-nama orang munafik ini telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau ada orang mati beliau nanya dulu kepada Hudzaifah ini orang muslim atau munafik kalau dia munafik maka Umar tidak akan ikut mensolatkannya ya jadi ini sahabat yang termasuk sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya sahabat yang banyak belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ulama besar dari kalangan sahabat nah suatu hari Hudzaifah ini mengunjungi seseorang mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Jadi ceritanya beliau membesuk orang yang sedang sakit. Ketika beliau masuk di ruangannya, orang yang sakit ini, dia, beliau melihat di tangannya ada jimat, ya, yang dia anggap sebagai penangkal penyakit atau penghilang penyakit. Maka jemaah sekalian, Hudayfa, bukannya menanyakan penyakitnya terlebih dahulu, tetapi ini yang pertama beliau perintahkan. Ya, artinya apa jemaah sekalian ini lebih penting daripada masalah penyakitnya, ini lebih penting. Karena masalah penyakit kita jemaah sekalian, apapun penyakit kita, apapun penderitaan kita di dunia ini, kalau kita mati sudah selesai semuanya. Sampai mati saja. Tidak lebih daripada itu. Ya, segala penderitaan kita paling tinggi akhirnya adalah kematian sudah selesai. Tapi jemaah sekalian, kalau seseorang menyekutukan Allah, kalau seorang melakukan kemungkaran-kemungkaran, perbuatan-perbuatan dosa, maka dia akan ditimpa penderitaan yang berkepanjangan, penderitaan yang lebih dahsyat, yaitu azab kubur. Dan azab kubur itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan azab di hari kebangkitan dan azab neraka. Ya. Dan seluruh penderitaan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu azab kubur. Azab kubur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andaikan manusia bisa mendengarkan, mereka akan pingsan. Ya. Mereka akan pingsan. Itu cuma ya-, yang mendengarkan, apalagi yang merasakan. Yang mendengarkan azab kubur itu, mereka akan pingsan kalau manusia bisa mendengarkan. Dan gak ada lagi yang mau datang ke kuburan. Apalagi yang merasakan. Na'udzubillah. Jadi inilah para sahabat, mereka lebih mementingkan kebahagiaan di akhirat daripada kebahagiaan di dunia. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau merubah kemungkaran. Langsung beliau potong. Ya. Dan ini ceritanya beliau mengunjungi muridnya dari generasi tabi'in. Maka ketika beliau melihat ada jimat langsung beliau potong. Dan demikianlah yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, apa yang harus kita lakukan? Berikan nasihat. Ya, kalau kita sudah biasa dengannya, kita bisa langsung menggunakan tangan kita. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Inilah maksud sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini yang dilakukan oleh Hudzaifah. Dia rubah dengan tangannya. Langsung dia potong jimat tersebut. Faman lam yastati' Kalau kita tidak mampu merubah dengan tangan, maka dengan lisan. Kita sampaikan, ini bahaya, ini perbuatan dosa. Kita perintahkan untuk bertobat. Waman lam yastati' iman. Kalau siapa lagi tidak mampu, sekedar dengan lisan juga dia tidak mampu, apa yang harus dia lakukan? Dengan hati. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dia harus benci dalam hati terhadap kemaksiatan tersebut. Dia nggak boleh setuju. Dan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merupakan selemah lemahnya iman. Ya, itu tingkatan manusia, tiga tingkatan manusia melihat perbuatan dosa di hadapannya. Ada yang bisa merubah dengan tangan, terutama para pemimpin. Ada yang bisa merubah dengan lisan, berikan nasihat, dan ada yang paling lemah imannya. Dia cuma bisa benci dalam hati. Ya. Tapi itu mending daripada tidak sama sekali apalagi sampai membantu orang berbuat dosa. Ya, bukannya melarang, malah membantu dan membiarkan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sahabat Hudzaifah di sini mengingkari dengan keras. Sampai beliau mengatakan, ini ini sama dengan keimanannya orang-orang musyrik. Ya, ayat ini sebetulnya berbicara tentang kaum musyrikin. Yaitu kenapa dikatakan dalam ayat ini wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan musyrik. Maksudnya apa jemaah sekalian? Di satu sisi mereka beriman, di satu sisi mereka kafir. Apa maksudnya? Orang-orang musyrik dahulu mereka masih percaya kepada Allah. Mereka masih beriman Allah pencipta mereka. Allah pemberi rizki mereka. Sampai-sampai Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan menjawab Allah. Perhatikanlah jamaah sekalian, itu keimanan orang musyrik dahulu. Bukan hanya itu jamaah sekalian. Mereka itu sangat memuliakan Allah. Oleh karena itu mereka betul-betul memuliakan Ka'bah dan mereka yakin Allah dialah pemilik Ka'bah ini. Makanya ketika Abraha datang mau menghancurkan Ka'bah, mereka semua lari. Ya. Orang-orang musyrik di Makkah malah lari. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka yakin ini rumah Allah. Allah pasti akan melindunginya. Coba, ini keyakinan mereka. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang tidak beriman sama sekali, masih ada keimanan mereka. Masih ada keimanan mereka. Tapi bersamaan dengan itu mereka disebut musyrikin jahiliyah. Bukan hanya musyrikin, tapi musyrikin jahiliyah yang sangat bodoh. Iya. Bukan berarti mereka tidak beriman kepada Allah sama sekali. Mereka masih beriman, bahkan mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu salahnya mereka di mana jemaah sekalian? Salahnya mereka adalah mereka tidak memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Jadi di samping mereka menyembah Allah, di samping mereka beriman kepada Allah, mereka pun menyembah selain Allah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah adalah bukan sekedar menyembah Allah, melainkan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, itulah yang disebut dengan tauhid, mengesahkan Allah, yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah semua yang disembah manusia selain Allah adalah salah dan tidak boleh sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita sudah selesai dari bab ini. Semoga ada manfaatnya. Barangkali sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan yang mau menanyakan dari pembahasan atau di luar pembahasan. Assalamualaikum Ustaz uh, eh, Mau tanya berarti kalau yang kayak gelang-gelang kesehatan itu nggak boleh berarti ya? Baik Sebenarnya pada hukum asalnya yang mereka sebut gelang kesehatan kalau memang terbukti secara ilmiah secara ilmiah dia mengandung zat tertentu sehingga bisa menangkal penyakit tertentu pada asalnya boleh kalau terbukti secara ilmiah nah sekarang kita berbicara tentang jimat yang sama sekali nggak bisa dibuktikan ya nggak bisa dibuktikan secara ilmiah jadi itu pada hukum asalnya tetapi ulama-ulama besar di masa ini tetap melarang penggunaan gelang-gelang kesehatan tersebut. Ya. Saya pernah mendengarkan fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan, demikian pula Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Syekh yang kemarin datang di Istiqlal. Ya. Dan para ulama yang lainnya. Ketika ditanya tentang gelang itu, gelang kesehatan, semuanya melarang ya sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena bisa membuka pintu atau membuka jalan orang pakai jimat. Awalnya gelang kesehatan, lama-lama pakai jimat beneran. Ya, jadi sebaiknya dihindari cari pengobatan uh, yang lain. Ya. Untuk apa? Untuk menutup pintu. Jangan sampai menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi itu bukan syirik, tetapi karena dikhawatirkan menjerumuskan kepada kesyirikan, maka sepatutnya untuk dihindari. Ya. Oleh karena itu eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi, hadis yang kedua, dalil yang kedua yaitu hadis dari Imran bin Husain ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang menggunakan gelang dari tembaga. Kata Nabi, "Apa ini?" Dia mengatakan untuk menangkal penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak bertanya lagi ini mengandung zat apa sehingga bisa menangkal penyakit ini dan itu, ya kan? Nabi SAW langsung mengatakan, lepaskan. Ya, lepaskan itu. Itu bisa jadi bermakna uh, hal itu adalah syirik atau bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi sebaiknya dihindari. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan. Waalaikumsalam. Ini waktu kita pergi haji kan kita dikasih gelang itu, Pak Ustaz. Nah, jadi ada sebagian kawan saya lihat itu sebaik pulang dari haji nggak dilepas-lepas lagi seterusnya gitu. Gimana Pak? Kurang kedengaran? Nah, itu gelang, oh, gelang waktu haji. kita pergi haji. Nah, itu sebaik pulang dari haji itu nggak dilepas-lepas lagi gelang itu gitu. Nah, jadi alasannya emang suka gitu, tapi mungkin bisa saja dalam hati bisa menjadi suatu apa kerja atau ke ini gitu. Gimana hukumnya itu? Ya. Apa yang Bapak katakan itu benar sekali. Itu termasuk yang bisa menjerumuskan kepada ria. Ya. Sama dengan orang berzikir pakai tasbih. Ya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Kata Syekh sebenarnya boleh saja. Cuman saya khawatir. Kalau orang melihat kamu berzikir pakai tasbih, kamu nanti muncul ria. Ya kan ketahuan kan sedang berzikir. Ya. Ibadah itu lebih afdol, lebih bagus orang nggak tahu kita beribadah. Kenapa? Karena nilai keikhlasannya akan lebih besar. Dan itulah rahasianya jemaah sekalian, mengapa sholat tahajud itu pahalanya besar sekali. Karena nggak ada orang yang lihat kita, Semuanya pada tidur, kita bangun, kemudian kita sholat. Jadi nilai keikhlasannya besar sekali. Ya. Jadi kalau orang lihat kita beribadah, mungkin awalnya kita ikhlas, tapi merasa ada yang lihat, nah itu termasuk pintu setan. Ya. Itu yang, itulah yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kata beliau, yakumur rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadri rajulin ilai. Orang yang berdiri untuk solat, kemudian dia bagus-baguskan solatnya. Kenapa? Karena dia merasa kayaknya ada yang perhatikan. Ya, Ini namanya syirik yang tersembunyi. Syirik dalam niat, niatnya salah. Bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya. Ya, bisa terjerumus dalam hal tersebut. Yang kedua, seperti yang kita sebutkan tadi, eh, kita sudah pahami gelang itu apa namanya perhiasannya perempuan ya dan tidak diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengenakan gelang ataupun kalung melainkan cincin ya kalau cincin laki-laki dan perempuan boleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam banyak hadis itu mengenakan cincin tetapi bukan cincin emas kalau cincin emas termasuk dosa besar ya melainkan cincin perak itu cincin Rasulullah SAW dan para sahabatnya adapun gelang dan kalung itu adalah perhiasan kaum wanita tidak sepatutnya laki-laki mengenakannya dan Rasulullah SAW pernah bersabda anallahu al mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minar minan nisa ibir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Ini Allah laknat. Jadi kalau kita nonton tayangan ada laki-laki yang menyerupai wanita, jangan kita senyum-senyum. Ya. Jangan kita merasa terhibur. Ini orang yang Allah laknat. Kok kita ketawa-ketawa melihat dia? Ya. Jadi sepatutnya dihindari, Pak. Sebaiknya dihindari. Kemudian kalau diyakini itu bisa mendatangkan manfaat, maka barulah termasuk kategori syirik. Ya, kalau dia cuman sebenarnya kalau dia ya cuman kenakan sebagai perhiasan, yaitu tidak bisa dikatakan syirik. Ya, hanya saja bisa mengantarkan kepada syirik atau tadi tujuannya untuk kesehatan dan bahkan terbukti eh, gelang itu betul-betul gelang kesehatan, tapi karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka ulama-ulama di masa ini berfatwa sepatutnya dihindari. Cari pengobatan yang uh, lain bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Ustadz tentang uh, bahwa sebelumnya kaum kafir Quraisy itu uh, mempercayai adanya Allah. Uh, yang yang mungkin saya karena kekurangan ilmu ya Pak Ustadz Lalu apa yang menyebabkan mereka kemudian memerangi di dalam penyebaran agama Islam kalau pada dasarnya e, mereka juga menerima mempercayai adanya Allah. Itu aja Pak Ustaz. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi ya. wabarakatuh. Iya. Kenapa orang-orang musyrik memusuhi Islam? Pada awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun pada akhirnya mereka hampir seluruhnya masuk Islam. Ya, tapi itu nanti setelah Fathu Makkah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, bahkan kebanyakannya sengaja menunggu itu, menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah. Kenapa jemaah sekalian? Karena logika mereka, Abraha dulu dihancurkan. Dia mau menyerang Makkah, dia dihancurkan. Karena, dia batil, dia salah. Kalau Nabi juga dihancurkan oleh Allah ketika dia menyerang Makkah, berarti dia salah. Nah ternyata Rasulullah SAW masuk kota Makkah dan menaklukkan Makkah dengan tanpa adanya perlawanan orang-orang musyrik. Dengan mudah beliau menaklukkan dan Allah menolong beliau. Mereka pun berkesimpulan ini pasti agama yang benar karena Allah menolong Allah tidak menghancurkannya sebagaimana menghancurkan pasukan Abraha yang begitu dahsyat. Iya. Nah ini. Tapi kenapa orang-orang musyrik membenci Islam padahal mereka juga menyembah Allah, memuliakan Allah? Kenapa jamaah sekalian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah. Tidak menyembah tuhan-tuhan yang lain yang mereka anggap tuhan mereka. Itu yang jadi masalahnya. Ya. Dan jamaah sekalian, kalau mengajak mereka menyembah Allah saja bukan selain Allah, itu juga bermakna menganggap mereka selama ini bodoh. Itu yang bikin mereka marah. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Tapi ucapan ini mereka pahami konsekuensinya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia harus yakin selama ini dia lakukan salah. Makanya mereka datang kepada Abu Talib ketika itu. Kemudian mereka berkata, Wahai Abu Talib, tolong larang anak saudaramu, yaitu ponakanmu. Karena dia sudah membodoh-bodohkan kami. Padahal jamaah sekalian, Nabi SAW tidak pernah mengatakan kamu bodoh. Nabi mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah. Mereka melapor kepada Abu Talib, tolong larang dia berdakwah. Dia sudah membodoh-bodohkan kami dan nenek moyang kami. Karena mereka paham, kalau ber, kalau mereka mengikuti la ilaha illallah, itu sama saja mereka menganggap selama ini mereka ini sangat bodoh. Demikian pula nenek moyang mereka yang menyembah selain Allah. Dan itu memang kebodohan terbesar. Bagaimana mungkin mereka menyembah makhluk yang sama sekali tidak menciptakan mereka, tidak memberikan rezeki, tidak mendengarkan doa mereka, tidak bisa menolong mereka? Iya. Yeah yang bahkan lebih lemah daripada mereka, yang mereka sendiri yang menciptakannya, mereka pahat sendiri, mereka buat sendiri, kemudian mereka sembah. Apa namanya itu kalau bukan kebodohan? Iya, itulah yang membuat mereka marah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Kalau menyembah kepada Allah, konsekuensinya menganggap sesembahan mereka selama ini salah. Itu yang bikin mereka marah. Iya. Makanya jemaah sekalian, orang-orang musyrik itu betul-betul paham arti la ilaha illallah yang terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an penafikan. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Artinya menafikan atau menganggap salah semua sesembahan selain Allah. Ini yang mereka nggak suka. Iya. Ini yang mereka benci kepada Nabi Muhammad sallallahu Kemudian rukun yang kedua adalah penetapan al-isbat. Hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Ya. Maka karena mereka betul-betul paham arti la ilaha illallah sehingga mereka tidak mau mengucapkannya dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Hmm. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustadz saya mau tanya Kalau Ada beberapa orang Yang Melaksanakan pengobatan Dengan menulis Ayat-ayat Al-Quran Di atas piring Apakah itu sirik atau tidak Terima kasih Menulis ayat Al-Quran Gimana Pak? Mau nanya Pak? Ah. Baik. Menulis ayat Al-Quran Kemudian dikasih air Ini termasuk Salah satu bentuk merukyah Tapi sepatutnya dihindari Karena Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya adalah cukup dibacakan. Cukup dibacakan dan boleh dibacakan di air. Ya. Ada air misalkan satu gelas kita pegang dan kita bacakan. Kemudian beri minum kepada orang sakit. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca di air yang bercampur dengan tanah lalu uh, dimandikan atau diusapkan kepada sahabat yang sakit. Iya. Atau air bersih di untuk diminum. Dan ini dilakukan juga oleh para sahabat dan tabi'in yaitu membacakan di air ataupun minyak. Bacakan di minyak lalu diusapkan ke tempat yang sakit. Iya ataupun bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di jari beliau yang bercampur ludah dan tanah untuk menyebab, mengobati penyakit semacam bisul dan luka. Ya. Jadi beliau membasahi jarinya dengan ludahnya Kemudian beliau ambil debu, lalu beliau baca rukyah. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. ardina biriqati ba biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Ya. Sambil beliau membaca dengan nama Allah dengan ludah sebagian kami dan dicampur dengan tanah kami, maka sembuh orang yang sakit kami dengan izin Rob kami. Itu salah satu cara merukyah. Ya, yeah. Anda bisa lihat di uh, Syarah Muslim karya Imam Nawawi rahimahullah. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Itu cara merukyah. Jadi demikian caranya. Adapun ditulis saya belum tahu dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau diminum, itu kan tinta. Ya. Gimana? Oh pakai zafaron. Iya. Kalau pakai zafaron mending, tapi kalau pakai tinta bisa keracunan. Ya. Nah ini. Uh, sebaiknya dihindari cukup dibacakan. Ya, cukup dibacakan kemudian diminum. Adapun ditulis saya belum tahu dalilnya, wallahu alam. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. E, eh, kami ingin tanya Pak Ustadz, gimana kalau kita diberi sesuatu yang teman yang dibilang bahwa itu bermanfaat. Kemudian kita apa itu sesuatu itu kita yakini kalau bermanfaat pasti datangnya dari Allah. Hmm. Ya, kemudian Contohnya eh, apa Pak? Eh, diberi semacam batu gitu semacam batu kemudian eh, ini tulus ikhlas memberikannya kemudian apa tidak kita bisa menganggap bahwa oh ini rezeki dari Allah melalui teman-teman kita gitu diberikan sesuatu yang berma bermanfaat katanya daripada teman ini terima kasih Pak Ustaz baik tadi sudah kita jelaskan kalau kita yakin itu bermanfaat dan itu hanya sebab Allah yang memberikan manfaat, itu masih termasuk kategori syirik kecil. Iya. Termasuk kategori syirik kecil. Kenapa? Pertanyaan kita batu ini siapa yang berhak mengatakan ini bermanfaat? Allah. Ya. Siapa yang berhak menetapkan batu ini bermanfaat? Hanya hanya Allah semata-mata. Terus dari mana kita tahu batu itu bermanfaat? dari dua cara. Yang pertama berdasarkan dalil. Apakah dalil Al-Quran dan Sunnah? Contohnya apa? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan madu padanya ada kesembuhan, fihi shifa. Di dalam As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil habbatis sauda shifa amin kulida. Sesungguhnya di dalam apa namanya habbatus sauda ada obat untuk seluruh penyakit. Ya. Maka berdasarkan ayat dan hadis ini kita pun yakin ini benda ini bermanfaat. Ya, terserah dokter mau bilang apapun kita nggak peduli. Ya, dokter itu dia bisa benar bisa salah. Ini kalamullah, ucapan Allah dan ucapan Rasul sudah pasti benar. Ya. Nah ini, ini Cara yang pertama, untuk mengetahui sesuatu itu bermanfaat. Cara yang kedua adalah bisa dibuktikan secara ilmiah. Contohnya apa? Obat-obat kedokteran modern. Mereka meneliti obat ini terbuat dari zat ini bermanfaat untuk penyakit itu. Itu jelas masuk akal. Nah sekarang ini sebuah batu. Ya. Pertama kita lihat dulu ada nggak dalilnya dari Al-Quran nggak ada, dari Sunnah nggak ada. Sekarang secara ilmiah bisa nggak dibuktikan? Ya. Kalau ternyata dua-duanya nggak bisa, kalau begitu siapa yang mengatakan ini bermanfaat? Berarti dia sendiri, bukan Allah. Maka seakan-akan dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Ya kan? Seakan-akan secara tidak langsung saya juga bisa menetapkan ini bermanfaat. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Nah, disitulah makanya dikatakan tetap uh, sebagai syirik tapi syirik kecil. Artinya kalau dia berani mengklaim saya juga bisa mengatakan ini bermanfaat walaupun Allah nggak mengatakan bermanfaat, itu bukan syirik kecil lagi. Ya. Itu sudah syirik besar. Tapi kalau seakan-akan dia bisa menentukan sesuatu itu bermanfaat padahal Allah tidak menentukannya bermanfaat, maka seakan-akan dia telah menyamakan dirinya dengan Allah dan itu adalah syirik kecil. Ya. Jadi tetap saja itu termasuk kategori syirik namun syirik kecil. Baik. Mungkin juga Pak. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.